الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الله رحمني الله وإياكم Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca kitab Al-Imla'u ala Syarhil Mahalli للورقات في أصول الفقه محلا بالأدلة والتطبيقات الإملاء atas syarah al-mahalli untuk al-waraqat dalam usul fikih muhallan muhallan itu dihiasi bil adillah dengan dalil-dalil wat tatbiqat dan terapan-terapan terhadap dalil tersebut. Ta'lifud Doktor Amjad Rashid disusun oleh Doktor Amjad Rashid. Dia itu Raisu Qismil Fiqhi wa Usulih ya. Ini ketua ya Bagian fikih dan usul fikih Di kulliyati syariah Wal qanun Di fakultas syariat dan perundang-undangan Di jami'atil ahqaf bil Yaman di Universitas Al-Ahqaf yang ada di Yaman sabiqan dulunya artinya sudah tidak lagi wal muhadir dan beliau juga pengisi muhadarah ya. ceramah di kulliyati syariah di fakultas uh, syariah wal qanun di jami'atil ulumil islamiyah di Universitas Al-Ulum Al-Islamiyah bil Urdun di Yordania. Kitab ini terbitan Darul Fat Lidirasad wan Nashr. Dan ini cetakan yang pertama tahun 1438 Hijriah atau 2017 Miladiah. Nah, dan sepertinya sudah ada cetakan setelahnya cuma yang kita punya ini yang pertama nah kita mulai dari halaman 5 nah, tafadhalnya balah Bismillah Qala wafaqahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Nah, ini namanya khutbatul hajahnya. Memulai dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah SAW wa alihi alihi wa asba'i pengikutnya wasahbihi dan sahabatnya waman wala dan siapa yang uh, berwala kepadanya wa ba'du sama dengan amma ba'du adapun setelah. terus fahadihi ta'liqatun nafisat wa taqyidatun muhimmat wa tamthilatun muwaddihat على شرح الإمام العلامة البارع المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي لمتن الورقات في أصول الفقه لشيخ الإسلام وإمام الحرمين ناصر السنة وقامع البدعة أبي المعالي عبد الملك ابن الشيخ ركن الدين أبي محمد عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي تكشف تكشف تكشف الستار عن مكنوناتها عن مكنوناتهما وتحقق فهم معانيهما بما يسهل على المدرس تكريره وشرحه ويقرب للطالب أخذه ودرسه ودرسه مستفيدا مما علق على الكتابين من شروح من شروح وحواش وتعليقات وغيرها من كتب الأصول المبسوطات والمختصرات معتنيا بالتمثيل من نصوص الكتاب العظيم وسنة الرؤوف الرحيم وسميته بما يوافق ما كان من إملائه على طلبتي في الدرس بمعهد مدارك العلم عام 1437 للهجرة الإملاء على شرح المحل للورقات والله تعالى أسأل أنا والله تعالى أسأل wa binabiyihi alladhi lam yalhaq sya'wa kamalihi nabiyyun atawassalu ayyataqabbalahu minni bi karamihi wa yanfa'a bihi amin nah barakallahu fi kemudian um, penulis mengatakan fahadhihi maka ini isyarat itu ya bisa uh, isyarat ilal kharid kepada yang uh, nampak dengan hadiri gitu ya. atau uh, ilal zihin kepada yang ada di pikir di pikiran tergantung kalau dia nulis ini lebih dulu daripada nulis yang setelahnya berarti isyarat kepada yang dipikir kiranya kalau dia nulis yang setelahnya itu lebih dulu baru nulis yang ini berarti isyarat kepada yang sudah fil ya sudah jadi kadang orang nulis buku mukadimah itu eh, sebelum jadi buku dia sudah nulis mukadimah atau sudah jadi buku dulu baru dia tulis mukadimah dua ya lima maka ini adalah ya maksudnya buku saya ini risalah ini adalah ta'liqat nafisat. Jamak dari ta'liq. Apa itu ta'liq? Ta'liq adalah idahul kalam. Ta'liq itu apa? Idahul kalam. Penjelasan suatu kah? Itu ada kalam kemudian diperjelas ah, penjelasan suatu kalam itu namanya apa? Ta'lif. Ada lagi nanti istilah lain namanya ta'qib. Apa kalau ta'qib? Ta'qib itu artinya istidrakun alal kalam. Ta'qib. Ta'ain ain qaf ya ba ta'qib kalau ta'qib itu istidrakun alal kalam. Koreksi atas suatu kah? Ada perkataan, ah ini enggak betul. Iya. Yang betul begini, begini, begini. Ini kurang tepat, yang tepat begini. Jadi namanya ta'qib. Kalau ta'lib itu idah, idah memperjelas kalam e, diucapkan kemudian dibuat semakin jelas. Itu namanya ta'liq. Um, ah, buku ini kata penulisnya isinya adalah ta'liqat. Penjelasan-penjelasan yang nafisat. Nafis itu yang berharga, yang bernilai. Artinya uh, untuk mendapatkannya itu butuh kerja, butuhnya nyari dan butuh pengalaman. Dan nah, itu hasil dari apa? E, kerja dan pengalaman penulis. Nah, kita dikah dikasih. Nah. Wa taqidatun muhimmat dan taqidat muhimmat. Taqidat jamak dari taqid. Nah, kalau taqid Lawan dari apa? Itlak. Kalau itlak itu um, sesuatu yang sifatnya apa? Masih lepas. Ya. Misalnya uh, tolong ambilkan saya pena. Pena. Itu namanya apa? Itlak. Tapi kalau dia bilang pena yang warna hitam mereknya pilot ini ya nah, warna merek ini namanya apa takin nah, di risalah ini pun isinya taqidat jadi ada kalam yang sifatnya masih mutlak oleh penulisnya nanti apa ditakyid dikasih batasan-batasan yang tadinya apa nggak ada batasan-batasan dikasih batasan yang muhimmat itu pun punya nilai apa muhim penting ya artinya ada kalam itu jangan dipahami secara mutlak ya itu nggak nggak secara mutlak ada ada batasannya paham dan ini penting nah, isinya juga seperti itu nanti wa tamtsilatun muwaddihat. Juga risalah dalam buku ini isinya adalah tamtsilat muwaddihat. Jamak dari tamtsil. Ini contoh-contoh yang memperjelas. Ia ada kalam kalau difaham begitu saja mungkin kurang jelas. Dengan contoh menjadi jelas. Seperti dikatakan bil misal yattadihul makal dengan contoh perkataan itu akan menjadi jelas nah jadi kurang lebih tiga ya isinya ya ta'liqat taqidat dan tamthilat ala syarhil imamil allamatil bari'il muhaqqiqi jalaluddin muhammad bin ahmad al mahalli asy Tiga ini dituangkan atas syarah Imam al-dhama al lama artinya orang yang rasikh yang uh, kokoh fil ilm dalam ilm ilmu al-bari al-bari al-mahir yang pandai yang ahli al-muhaqqiq yang ahli tahqiq peneliti dalam ilmu Julukannya Jalaluddin. Namanya Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Lahir tahun 791, wafat tahun 864 Hijriah. Limat nil warakati fi usulil fiqh. Syarah al-mahali itu untuk matan al-warakat fi usulil fiqh. Punya siapa matanya ini? li Syekhil Islam Imamil Haramain. Ya, matan Al-Waraqat itu milik Syekhul Islam Imamil Haramain Nasir Sunnah wa Qamil Bid'ah. Nah, ini gelar mentereng ini ya. Pembela sunnah, pembungkam bid'ah. Nah, kamu baca aja nanti dalam sejarah hidupnya. Subhanallah. Kunyahnya Abil Ma'ali. Namanya Abdul Malik Ibni Syekh Rukniddin putra dari Syekh Rukniddin. Ini bapaknya uh, gelarnya Rukniddin, kunyahnya Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini An-Naisaburi asy Ini Jadi nanti kalau ada kata Al-Juwaini ya, ada Al-Juwaini yang anak, ada Al-Juwaini yang bapak. Paham? Al-Juwaini yang anak itu Abdul Malik. Abdul Malik bin Abdullah. Al-Juwaini yang bapak ya ini Abdullah. Paham? Masing-masing itu ulama di zamannya dan terkenal dan punya buku. Dan bukunya juga apa? Oh, banyak yang bagus-bagus. Ya. Tayyib An-Naisaburi. Jadi daerahnya Imam muslimnya ya. Naisabur. Kamu kalau baca ulama Nisabur juga itu cukup unik ya ulama Nisabur itu punya karakter-karakter yang uh, jadi keteladanan Asy-Syafi'i ya artinya uh, keduanya ini punya mata apa Asy-Syafi'i dalam fikih baik yang al-mahalli maupun yang Imamul Haramain. Nah, Imamul Haramain ini eh, lahir tahun 419 wafat tahun 478 Hijri. Dan Matan disyarah, syarah, ditaklik, ditakyid, ditamsil, gitu ya. Paham gambarannya? Tayyib. Ah, ta'liqat, taqyidat dan tansilat ini fungsinya apa? Ah ini fungsinya. Takshifus sitar. Fungsinya untuk menyingkap tirai an maknunatihima tentang hal-hal yang tersembunyi pada keduanya, pada keduanya pada matan dan syarah. Jadi perkataan ulama itu ibarat mengandung misteri. misteri. Kenapa kalimatnya begini? <laughs> Ah, sama penulis ini di ah keluarlah rahasianya. Das, kenapa dalam matan katanya ini? Terus disyarah oleh Al-Mahali dengan kata ini. Ah, ini maksudnya apa? Apa yang tersimpan di dalamnya? Nah, sama pun di sini dikasih ta'liqat, dikasih tahida, dikasih tam tamtsilat. Paham? Jadi fungsinya untuk menyingkap hal-hal yang tersembunyi pada mantan dan pada syar syarahnya. Fungsi yang kedua adalah wa tuhaqqiqu fahma ma'anihima untuk mewujudkan, melahirkan paham akan makna-makna keduanya makna matan kita e, paham makna syarah kita apa paham itu tujuan yang kedua ya yang ketiga tidak eh, yang kedua kemudian caranya gimana tak ta'liqat takyidat dan tamthilat ini caranya gimana bima yusahilu alal mudaris atau ini bukan caranya uh, uh, menyingkapnya dan mentahkiknya ini untuk apa disingkap dan ditahkik ini untuk apa uh, untuk memudah memudahkan pengajar takrirahu wa syarha dalam mentakrir dan mensyarah ya matan ini Last. Jadi pensyarah itu atau pengajar itu ya kerjanya mentakrir dan mensyah. Mentakrir tanya memberi suatu pernyataan ya. dan penjelas penjelasan. Nah kalau pengajar pakai buku ini mengajar warakat gitu ya, dia bisa apa? Mentakrir dan mensyarah denganmu mudah jadi targetnya untuk guru ya, pengajar. Wa yuqaribu talib dan juga bisa mendekatkan apa? Pelak, pelajar. Jadi targetnya bukan cuma pengajar, pelajarnya juga apa? Terbantukan dengan buku ini. Mendekatkan dia akhdahu, mengambil matan ini dan darsahu mempelajarinya. Ah. Nah, kemudian ta'liqat, taqidat dan tamthilat ini ngambilnya dari mana? Nah ini mustafidan mimma ulliqa 'alal kitabain. Ya, saya kata penulis memberikan ta'liqat, taqidat dan tampilan ini mengambil faedahnya dari apa yang sudah ditaklik atas dua kitab ini. Artinya sebelum dia sudah ada apa? Orang yang melakukannya atas matan warokat dan atas syarah al mahali <clears throat> karena matan warokat itu udah kayak jurumia di mana-mana dipelajari jadi dihafalkan bahkan ada yang buat nawamannya kayak jurumia sudah ada yang buat apa mandumannya ini juga sudah ada yang buat mandumannya Syekh Utsaimin rahimahullah itu punya syarah mandumah warokat <clears throat> jadi terkenal syarahnya banyak Kemudian yang memberikan hasiah juga banyak, yang memberikan takliqat juga banyak. Nah, penulis ini mengambil taklifat, takhidah dan tamthil ini dari yang sebelum dia ya. Atas dua kitab ini min syuruh baik dari syarah-syarah warqat wa hawasin hasiah-hasiahnya wa ta'liqat dan ta'liqat ta'liqat yang sudah ada sebelumnya. Paham? Dia pilih-pilih Mana yang nafisat, gitu ya. mana yang muhimmat, mana yang muwabih Jelas? Itu. Wa juga dari sumber-sumber lain. Min kutubil usul mawsutat wal mukhtasarat. Dari buku-buku usul yang eh, panjang lebar maupun yang ring, ringkas. Ini kerja yang gak gampang ya. Butuh waktu, butuh pengalaman. Dan dia seorang muda gitu ya. Eh, di jamiah jadi uh, punya pengalaman masalah itu mu'tanian bitamsili dan juga penulis dalam memberikan penjelasan ini selalu apa ada i'tina ada perhatian dengan apa memberikan contoh contoh dari mana min nusuzil kitabil azim dari nas-nas alkitab yang agung maksudnya Al-Qur'an Ya, dalam masalah ini contoh dalam Quran tuh ini, gitu ya. Surat ini ayat ini dijelaskan. Wa sunnati raufir rahim dan juga contohnya nanti bisa juga ngambil dari sunnah. Ar-Rauf Ar-Rahim maksudnya Nabi SAW ya. Laqad eh, ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim itu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Walaupun secara nama sama dengan nama Allah Taala ya, tapi hakikat b beda. Kesamaan dalam nama dan sifat tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Jangan bingung ya masalah itu. wasamai Wasammaituhu dan saya namai buku ini bima yuwafiqu ma kana min imla'ihi ala talabati fid dars dengan nama yang sesuai dengan uh, pengimlaan buku ini kepada para pelajar saya dalam pelajaran buku ini. Jadi dia sudah ngajar murid-muridnya dengan cara diimla, didik, didiktekan kepada murid-muridnya. Uh, hasil dari itu kemudian dia kasih judul al-imla. Jelas bahwa ini buku sudah saya imlakkan kepada murid-murid saya waktu mengajar pelajaran ini di Ma'hadi di pondok saya. Berarti dia punya pondok ya. Namanya Madarikul Ilm. Madarikul Ilm. Ama 1440 wa 37 lil Hijrah tahun 1437 Hijriah. Sekarang 400 berapa? 45 ya berarti kurang lebih 8 tahun yang lalu ya. Nah, judulnya adalah Al-Imla ala Syarhil Mahalli lil Murabba'at. Wallah ta'ala as'alu di nasab itu maf'ul bih muqaddam ya. Dan hanya Allah taala sajalah yang aku mohon. Ini ketauhidannya wa alladhi kamalihi nabiyyun at ah, ini yang masalahnya. Dan saya bertawassul dengan nabinya yang tidak mencapai sya'wa kamali, derajat kesempurnaannya nabiyun nabi yang lain. Artinya nabi yang sangat mulia. Paham? Saya bertawassul dengan nabi. Ah, tawasul dengan nabi Eh, banyak dilakukan oleh ulama-ulama khususnya dari kalangan Syafi'iyah kayak eh, Asyuti ya, di e, Tarikh Khulafa ya dia ada kalimat seperti ini juga. Nah, tapi e, kalau kita kembali kepada fahmu salaf nah ini tidak tepat ya. Paham? Tidak pernah dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam paham nah, ini sedikit catatannya apa yang diharap dari buku ini ayyataqabbalahu minni bika'rami. berharap Allah subhanahu wa ta'ala terima kerja saya ini dengan kebaikan dari Allah ta'ala ini yang seharusnya ya setiap orang yang eh, berkhidmat terhadap agama harapannya adalah amalan dia diterima diterima Allah Allah jelas harapan yang kedua wa bihi semoga Allah jadikan apa yang saya kerjakan ini ada manfaat manfaat buat orang lain amin Allah mustajib selesai nah, itu mukadimah dari penulis ada pertanyaan pertanyaannya Aba Insan. Gampang ya? Mau lagi? Hah? Ada yang ingat? Ah, Farhan. Gini-gini lah, pusing apa gimana? Paham. Paham. Iya. Anaknya Abdul namanya siapa? Itu Abdul Malik yang uh, apa? Imamul Haramain ini. Nah. Abdul Ma'ali kunyahnya ya. Kalau bapaknya namanya Abdul Abdullah kunyahnya Abu Muhammad. Singkat anak juga sama-sama dijuluki Imamul Haramain juga. Nah, agak unik ya. Sudah ada buku khusus biografinya. Lain waktu kalau sempat baca. Nah, cukup apa? <laughs> Ya benar. Hah? Tambah. Tambah. Enggak kemalaman ya? Hah? Eh, ah, tafadhal. Bismillah قال وفقه الله تعالى مبادئ علم أصول الفقه قال إمام الحرمين الجويني في مقدمة كتابه البرهان حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم في فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه وبال مواد التي منها يستمد ذلك الفن وبحقي وبحقيقته وحده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد وإن أسر فعليه أن يحاول الدرك بمسلك التقاسيم والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على ta'allumihi ma'a haddin minal ilmil jumali bil ilmi alladhi yuhawilul khaldu fihi. Barakallahu fi. Sekarang masuk uh, semacam apa ya? Pengantar lah, ya, pengantar. Judulnya Mabadi'u Ilmi Usulil Fiqh. Mabadi itu jamak dari mabda' Mabda itu artinya eh, dasar dasarnya ilmu usul fikih. Jadi kalau kamu ingin belajar ilmu usul fikih, kamu harus kenal dasar-dasarnya dulu. Nah, berkata Imamul Haramain Al-Juwaini dalam mukadimah kitabnya Al-Burhan. Nah, sekarang PR-nya ini yang bapak apa yang anak? <laughs> cari namanya kitab Al Murhan karya Imamul Haramain Al Juwaini <laughs> ini yang bapak Abu Abu Muhammad Abdullah atau yang anak Abu Ali Abdul Malik Sebenarnya enggak ada sih. <laughs> cari <laughs> dan searching ya searching. Beliau rahimahullah mengatakan hakun ala kulli man yuhawil khawda fi fannin min fununil ulum. Hakun ala itu maksudnya wajib gitu ya. Sudah semestinya gitu. Bagi setiap orang yang yuhawil berupaya al khaw khaw itu tadi yang nyelam Fifan dalam satu fan itu nau min fununil ulum dari anwa'il ulum dari jenis-jenis ilmu kalau kamu ingin menyelami satu jenis ilmu itu sudah seharusnya lah kamu itu ayyuhita bil maqsudimi mengetahui apa yang dimaksud dari jenis ilmu ini ini targetnya kemana ini ya maksud tujuannya kemana ilmu ini jadi jangan asal belajar nggak tahu mau kemana oh. jangan ya kalau kamu pengen belajar satu jenis ilmu tahu dulu ini arahnya kemana maksudnya kemana tahu yang pertama ya maksud daripada ilmu ini kemana yang kedua yang harus kamu ketahui adalah bil mawad mawad jama dari madah mawad artinya materi materi-materi allati minha yang dari materi-materi itu yustamaddu dzalikal fan diambil jenis ilmu ini ini materinya apa nah nah kamu harus ngertinya materi ilmu ini yang ketiga wabi bihaqiqatihi wa haddihi mengenal betul hakikat dan definisi daripada apa ilmu ini lingkupnya ya mana yang masuk di dalamnya mana yang nggak masuk di dalam di dalamnya nah in amkanat ibaratun sadidatun ala sinatil had bila memungkinkan dengan bahasa yang sadidah bahasa yang bet, betul ya berdasarkan uh, eh, sinatil had sinat itu maksudnya tekniknya teknik dalam uh, pendefinisian. Ya. Dalam definisi itu syaratnya apa? Dua. Jami' mani. Bagaimana membuat definisi yang memasukkan semua unsur yang masuk di dalamnya dan mengeluarkan semua unsur yang enggak ma enggak masuk di dalam. Itu meja, mani Jadi yang sempurna dalam definisi. Paham? walaupun ini sebenarnya bagian dari romantik ya ini menjelaskan apa ya, ya nah hmm. kalau Ibn Taimiyah kayak gini anti dia gak perlu <laughs> sedikit faedahnya nah, nah tadi kurang lebih berapa tuh maksud mawad dan hakikat serta hati ya tiga ya wa in asura alaihi dan jika sulit bagi dia yang ingin berupaya menyelami satu jenis ilmu e, menguasai ini an yuha alaihi ya kalau dia sulit itu maka wajib atas dia dia setidaknya ayyuhawilad dark berupaya untuk ad-dark artinya muslim al-fahm memahami di maslakit takasim dengan cara apa? Pembagian gitu ya. am? Kalau dengan definisi yang sedidah itu sulit karena antum cari aja definisi yang dibuat orang India. Mesti ada akhbarat. Ini. Ya. am? ada brokon? Oh, definisinya kurang. Ya, definisinya begini. <laughs> Itu yang membuat apa? Uh, Ibn Taimiyah nggak suka yang, yang namanya sibuk dengan had-had gitu. Ya kalau sulit setidaknya berupaya memahami dengan cara takas. Ya, mengelompokkan gitu. Paham? Pembagian. Wal min dalik dan tujuan dari itu semua kenapa diharuskan seperti itu tujuannya adalah ayyakunal iqdamu ala ta'allumihi agar ketika dia ikdam maju mempelajari bidang ilmu tadi ma'ahadzin dia sudah punya apa hab punya sudah punya bekal minal ilmi jumali pengetahuan secara umum ya bil ilmi alladhi yuhawil khawda fihi tentang ilmu yang dia berupaya untuk uh, menyelaminya ya mendalaminya sudah ada khalfiahnya kurang lebih gitu itu namanya mabadi ilmi usul dasar-dasar ilmu usul artinya jangan sampai awam tenang kosong <laughs> hmm, belajar apa usul fikih mau buat apa ya nggak tahu disuruh ustaz saya belajar nah apa materinya yang juga kasih saya <laughs> ikut aja nah ini jangannya dia harus tahu setidaknya garis besar. Ya, ibaratnya kayak kamu mau menjelajahi suatu tempat, ya setidaknya kamu punya peta ya punya peta. Ini luas wilayahnya sekian, ya ada pegunungannya, ada hutannya, ada ini. Tahu garis tuh sebelum masuk ke dalam. Nah, atau dari Surabaya mau ke Kediri misalnya dia tahulah Kediri itu di mana. <laughs> Terus batas wilayah tetangga ya, yang tetangga sama Kediri di mana. Ini masuknya kemana nanti keluar <laughs> mana sudah ada apa latar belakang baru main ke Kedirinya. Jangan nggak nggak ngerti kosongan mau main-main Kediri nanti <laughs> yang Kediri ternyata eh, Probolinggo jauh salah ya karena nggak ngerti sama sekali ya bahaya ya sama satu perkara ilmu yang kamu harus apa ngerti dulu lingkupnya garis besar agar nanti apa kalau sudah masuk nggak nyasar nanti disasarin sama penulis buku itu nggak semuanya amanah loh disasarin ke ilmu yang lain, ilmu yang salah. Hmm, kamu ngira itu ilmu usul fikih, padahal itu bukan usul fikih itu. Bahaya. Nah, makanya setidaknya tahu apa eh, mabadiknya, dasarnya Paham ya? Tayyib. Ah, baca satu lagi. قال وفقه الله تعالى ومبادئ كل علم عشرة مجموعة في قول بعضهم إن مبادئ كل فن مبادئ كل فن عشرة إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a hazza wa man darul jami'a hazza syarafa Barakallahu nah, ini biasanya kalau kita dulu diapalin dasar-dasar setiap ilmu apa saja ilmu dasar-dasarnya ada 10 terkumpul pada perkataan sebagian mereka inna mabadiya kulli asyar sesungguhnya dasar-dasar setiap jenis ilmu itu ada 10 al haddu satu wal maudhu dua thumma samarah tiga wa nisbatun empat wa fadluhu lima wal wadi enam walismu tujuh al istimdadu delapan hukmu syari sembilan masailun sepuluh sepuluh last wal ba'du bil ba'diktafa dan sebagiannya mencukupi sebagian yang lain Artinya kalau nggak bisa sepuluhnya kamu tahu ya sebagiannya. Sebagian dari sepuluh, sepuluh cukup. Nah, waman daral jami dan siapa yang paham semua sepuluh mabadi tadi hazas syarafa. Dia apa? E, meraih kemuliaan. Artinya lebih bagus lagi kalau kamu e, ngerti sepuluh-sepuluhnya. Kalau enggak, ya minimal sebagiannya lah. Jangan sampai enggak tahu sama sekali, sama sekali dari 10 ini. Jadi, nah ini yang agak panjang nanti oleh penulis dibahas 1 sampai 10 ini ya. Sebelum masuk ke isi buku. Nanti nanti sampai halaman 24 itu. Dari halaman 7 sampai 24. Nah, insyaallah lain waktu ya. sabar sedikit-sedikit. Walhamdulillahirabbil alamin.